Bismillah. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan ba'dal maghrib 17 Sya'ban 1442 30 Maret 2021 kita lanjutkan kajian di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan yang mana kita masuk kepada bab yang terakhir. Bab yang ke-16. Dan di bab ini kita membahas tentang bidah siam Ramadan, kebidahan-kebidahan yang ada dalam permasalahan kita berpuasa Ramadan ini. pelajaran yang lalu telah kita bahas kebidahan di awal masuknya Ramadan dan juga kebidahan di saat di tengah puasa Ramadan. Maka sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, kebidahan di tengah puasa Ramadan. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada siapa yang memberikan ceramah dari aku Taufik dari Batam. Dipersilahkan untuk memberikan khutbah atau ceramahnya. Barakallahu fiik. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkami siyam Ramadan fi bab yang ke 16 bab yang terakhir bidah fi asna isyam. Kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di saat sedang melaksanakan puasa Ramadan. Maka ini adalah pasal yang kedua di mana telah kita bahas kebid'ahan-kebid'ahan di saat masuknya bulan Ramadan. Adapun dari kebid'ahan-kebid'ahan di saat kita melaksanakan puasa Ramadan, al-masalah al-ula Masalah yang pertama at-talafud bin niyah. At-talafud bin niyatus siyam. Melafatkan niat berpuasa. Dan ini masyhur di kalangan awam yang mana mereka melafatkan kadang-kadang dipimpin oleh imam berjamaah dengan kur di masjid setelah selesai dari sholat tarawih. Berkata imam, nawaitu sauma badin fardu syahri Ramadan ada lillahi taala dan sebagainya. Maka ini dari permasalahan bid'ah. Dan telah dijelaskan di pelajaran yang lalu bahwa makna bid'ah adalah bada'a syai' di mana dia melaksanakan sesuatu yang belum ada asalnya. Maka ini dari segi makna bid'ah. Maka kita katakan bahwa permasalahan niat melafatkan untuk ibadah puasa jelas bid'ah. Maka dari segi lugah bid'ah adalah melaksanakan sesuatu yang belum ada asalnya. Maka oleh sebab itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Kul makuntu bidaan minar rusul. Maka katakanlah bahwa aku ini bukan perkara yang bid'ah dari rusul-rusul. Maknanya makuntu awal man ursil. Bal qad ursila qabli rusulun katirun. Maknanya bahwa aku ini bukan perkara yang bid'ah, maknanya orang pertama yang diutus oleh Allah. Bahkan Nabi adalah khotaman Nabiyin seperti di Al-Qur'an maka Muhammadun aba mirjaliku mirijalikum walakinna Rasulullah khataman nabiyyin. Maka Nabi adalah penutupnya para nabi. Sehingga ada selain dari dia para rasul. Maka makna bid'ah di sini adalah awal dari rusul yang diinginkan dan Nabi bukan awal dari rusul. Maka perkara ini adalah perkara yang bid'ah dikarenakan di saat Nabi hidup tidak pernah ada hadis marfu yang sampai. Baik hadis yang sahih, hadis yang doib, bahkan hadis yang dipalsukan pun tidak ada para pemalsu hadis membuat hadis palsu bahwa Nabi membaca nawaitu saumagodin tidak ada. Maka tidak pernah ada hadis marfu kepada Nabi baik sahih atau doib atau dipalsukan. Dan tidak pernah datang dari khulafa ar-rasidin ataupun para sahabat jami'an. Dan tidak ada asar-asar dari para sahabat dan para tabi'in serta itba tabi'in yang mana itba tabi'in as diakhiri dengan Imam Asy-Syafi'i ke bawahnya. Dari Imam Syafi'i sampai kepada atas tidak ada riwayat dari Nabi marfu ataupun dari tabi'i itba'ut tabi'i dan dari para sahabat meniatkan dengan lafaz nawaitu sauma ghadin. Maka perkara ini dari mana? Apa oleh sebab itu, ini adalah jelas bid'ah. Karena Allah Jalla wa'ala telah ridho kepada Al-Quran yang diturunkan kepada nabinya. Dan agama Islam yang ditutup dengan ditutupnya usia Nabi Muhammad. Di saat diturunkan di hajatil wada. Di dalam surat Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allah telah ridho dengan agama yang ada pada saat itu. Dan pada saat itu tidak dilafatkan niat dan Allah telah ridho waraditulah kumul Islam Madinah. Maka bagaimana Allah ridho dengan tidak ada lafat niat kemudian sekarang ditambah di zaman sekarang ini melafatkan niat. Padahal Allah ridho dengan tidak ada pelafatan niat di dalam agama ini. Dan juga di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِ شَيْءٍ Dan aku telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran itu penjelas segala sesuatu. Dan telah ditakhrij dari Mujahid, mentafsirkan ayat ini, ma'amarabihi wa ma'naha anhu. Maknanya dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah, dan juga yang telah diwajibkan oleh Allah itu semuanya telah dijelaskan. Dan begitupun datang dari hadis Hudzaifah tentang permasalahan talafut biniat ini dari bid'ah yang mutafakun alaih berat berkata Hudzaifah qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman mataraqa syai'an yakunu fi maqamihi dalika ila yaumil qiyamah ila haddatsa maka nabi telah memberikan tausiah yang mana sangat panjang dan lama dan tidaklah Nabi dalam majelis itu meninggalkan sesuatu yang berhubungan dengan ibadah kecuali telah dijelaskan. Maka hadis ini pun menandakan bahwa permasalahan melafatkan niat dalam permasalahan puasa itu memang tidak ada. Dan begitu pun hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi di mana datang seorang yang Yahudi kepadanya mengatakan qad alamakum nabiyukum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kula syai'in hatta al-qira'ah ajal. Maka dikatakan Nabi kalian Muhammad telah mengajarkan semuanya dari agama Islam bahkan sampai permasalahan di toilet dikatakan ajar dengan bangga tentu. Lapat nahana anastak bilal kiblah. Kami telah dilarang untuk menghadap kepada kiblat liga itin au baulin di saat buang air besar BAB ataupun BAK buang air kecil. Au anastan dia bil dan kami dilarang untuk beristinja maaf bercebok dengan tangan kanan. Au anasan dia biakal min salah tapi ahjar. Atau jika tidak didapati air maka al istijmar mengambil dari jamroh batu-batu kecil itu pun dihitung harus lebih dari tiga batu. Tidak boleh. Maka lihat bagaimana lengkapnya syariat ini. Au anastanjia biroji au biadomin. Dan kami dilarang di saat tidak mendapatkan air untuk mencari batu. Tidak boleh penggantinya batu adalah dari irom. Karena irom ataupun tulang makanan dari jin dari kaum muslimin. Dan juga roji, makna roji adalah kotoran hewan, baik unta, sapi, kambing, yang sudah keras, tertimpa dari matahari, seperti seakan-akan batu. Tapi bukan batu, maka roji tidak boleh karena dia najas. Maka bagaimana istinja jika tidak didapati batu, maka beristinja dengan kotoran hewan dengan perkara yang najis. Maka tidak boleh. Maka hadis ini pun dari Salman Al-Farisi menjadi pendalilan. Semuanya telah disebutkan. Maka jika permasalahan niat dilafatkan nawaitu shauma badin untuk berpuasa itu perkara agama, maka Nabi akan menjelaskannya. Ini wajah pendalilan. Dan begitu pun datang dari hadis Abi di mana Abu Dar mengatakan, tarakana Rasulullah tarakuna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa mata'irun yuqallibu janahaihi fil hawa ila huwa yudakiruna minhu ilman. Maka Nabi Tarokna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi telah meninggalkan kita dan agama ini telah dijelaskan semuanya. Maka jika seandainya burung yang mengepakkan sayap di atas langit atau di atas udara itu dari agama, maka dia pasti telah menyebutkannya. Menyebutkan dari perkara tersebut. Karena termasuk dari ilmu. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar ila waqad Maka kata Abu Dar, aku mengingat Nabi mengatakan, tidak ada yang tersisa kecuali perkara yang merupakan ibadah yang dilakukan oleh manusia dan menyebabkan manusia masuk kepada surga pasti telah aku sebutkan dan perkara-perkara yuba iduminan nar yang menyebabkan manusia melaksanakannya dimurkai oleh Allah dan menyebabkan masuk kepada api neraka maka pasti aku telah menyebutkannya kepada kalian maka dari hadis ini dari hadis Abizar menjadi pendalilan bahwa segala sesuatu yang merupakan ibadah pasti Nabi telah menyebutkannya dan tadi kami sebutkan tidak disebutkan di hadis-hadis yang marfu. Bahkan hadis yang maukuf dari sahabat dan yang lainnya tentang permasalahan melafatkan niat menandakan bahwa perkara ini bukan dari ibadah. Karena kalau perkara ini dari ibadah Nabi pasti akan menyebutkannya. Karena Nabi mengatakan tidaklah tertinggal aku tidak menyebutkannya perkara yang menyebabkan seorang masuk kepada surga kecuali aku telah menyebutkannya kepada kalian. Maka hadis ini, hadis dari Abi Dar ini, poin pendalilannya, ma bakiya syai' yuqarribuna ilal jannah atau minal jannah wa yubaiduna minan nar ila waqad buyinalakum. Tidaklah perkara dari ibadah yang menyebabkan manusia masuk kepada surga pasti telah disebutkan. Aku sebutkan kepada kalian. Maka tidak sampainya kepada kita talafud biniat menandakan perkara itu adalah perkara yang bukan dari agama, bukan dari kebaikan. Ini kaidah ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah berbeda dengan faidah-faidah mereka orang-orang awam ataupun yang bermadhab adanya bid'ah hasanah. Maka mereka yang mengucapkan adanya bid'ah hasanah perkara yang sangat merusak agama Islam. Karena yang harusnya din itu adalah ittiba, mengikuti Nabi. Kita tidak langsung dalam peribadatan, karena tadi hadis disebutkan apa-apa yang menyebabkan seseorang masuk kepada surga pasti setelah disebutkan, maka mereka menganggap talafud dengan niat kan baik. Kita menyebutkannya juga kan baik. Maka mereka merasakan ini adalah istihsan, perkara yang baik. Akhirnya mereka masuk kepada agama ini boleh direformasi. Padahal agama ini itiba hanya mengikuti. Jika tidak ada dalil ya sudah tidak dilaksanakan. Kalau mereka tidak mencari-cari dengan dalil bid'ah hasanah. Adapun hadis ini dari Abi Dar barakallahu fikum sudah disebutkan tahrirnya apa belum? Belum. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban Keduanya dari jalan Muhammad ibn Abdullah ibn Yazid al-Muqri. Haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Fitr an Abi Tufail an Abi Dzar. Maka sanad ini sanad yang sahih semua rijalnya tikor. Abu Tufail huwa Amir ibnu Watilah. Dan dia adalah akhir man mata minas sahabah Abu Tufail an Abi Dzar. Dan fitr di sini Ibnu Khalifah Tikoh. Dan hadis ini mempunyai jalan yang lain. Yang mursal. Seperti disebutkan di sanad yang kedua Anil mutalib ibni Hantab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Mataraktu sayan mimma lahu bihi ila waqad amartukum bihi. Maka tidak ada perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada kalian kecuali aku telah memerintahkannya kepada kamu. Jadi kesimpulannya Nabi Muhammad seorang rasul. Dia amanah Tidaklah kata Nabi perkara yang menyebabkan masuk pada surga riwayat Abidar dan riwayat Al-Mutalib Ibnu Hantab tidaklah perkara yang diperintah oleh Allah kecuali aku memerintahkannya. Dan disebutkan wala taraktu syai'an mimma nahakum anhu ila waqad nahaitukum anhu. Dan tidak ada perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah kecuali aku mengharamkannya. Maka syahidnya di sini adalah apa-apa yang menyebabkan masuk surga ataupun apa-apa yang diperintah oleh Allah kecuali aku menyampaikannya, maka permasalahan niat jika dianggap sebagai ibadah yang menyebabkan masuk surga, kenapa Nabi meninggalkannya? Kenapa Nabi tidak menyebutkannya? Menandakan talafud biniyah itu bukan dari sunnahnya. Maka Hadis ini dari Al Mutalib ibnu Hantob dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Ash-Shafi'i di dalam Musnadnya dan Al Bayhaqi di Sunan Al Kubro dari jalan Abdul Aziz ibnu Muhammad an Amr ibni Abi Amr Maula Al Mutalib dari Al Mutalib ibnu Hantob dari Nabi. Maka sanad ini semua rijalnya sikot. Abdul Aziz ibnu Muhammad ma'ruf dengan Ad-Darwardi disebutkan oleh para ulama antara sikoh ataupun saduk. Namun di sini yang jadi masalah Al-Mutallib, bahwa Ibnu Abdullah, Ibnu Mutallib, Ibnu Hantom, dia seorang tabi'i, bukan sahabi. Dan dia tidak mendengar dari Nabi. Sehingga hadis ini mursal, maka hadis ini bisa naik kepada Hasan Libairih dengan hadis Abidar. Maka dari dua hadis Abidar dan hadis Al-Mutalib Ibn Hantab menjadi pendalilan bagi kita tentang ucapan Imam Malik. Berkata Imam Malik, barang siapa yang menganggap suatu kebid'ahan itu adalah kebaikan, maka berarti dia telah menganggap Nabi Muhammad qad khana risalah. Nabi Muhammad telah berkhianat dari arisalah yang adalah tajlis sunat. Jelis makan sani. Ta'al, jelis makan sani. Terjai ila hada. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan di, saat Nabi mengatakan apa-apa yang menyebabkan masuk surga kecuali aku telah menjelaskannya. Di riwayat Abidar. Dan di riwayat Al-Mutalib Ibnu Hantab yang mursal apa-apa yang Allah perintahkan, aku telah memerintahkannya. Maka jika ada perkara yang baru, kemudian mereka mengatakan, ini kan baik. Kita ambil contoh yang ma'ruf, sebelum azan, mereka membacakan salawat, tasbih, dan takbir. Allahumma salli wa salli mubarik ala sayyidina Muhammad. Kemudian subhanallah walhamdulillah akbar. Baru Allahu akbar, Allahu akbar. Jika ditanya, mana dalilnya? Di hadis Adan dari Abdullah bin Zaid tidak ada dalilnya. Maka dikatakan tasbih, tahmid, takbir dan sholli ala nabi baik apa tidak? Ya kita jawab baik. Ah, kalau baik ya biarkan kami. Kami melaksanakan sebelum Adan tasbih, tahmid dan takbir kan baik. Sehingga mereka menambah perkara kebid'ahan karena menganggap itu baik. Maka kalau begitu Nabi Muhammad, kita masuk kepada hadis tadi, berarti Nabi Muhammad tidak menyampaikan kepada kita dan kamu menganggap baik, berarti kamu mengira Nabi Muhammad telah khianat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah menyampaikan semua yang menuju kepada kebaikan dan ibadah yang benar yang diperintahkan oleh Allah semua disebutkan. Lalu kamu ujuk-ujuk hidup di tahun 1440-an misalnya melaksanakan bid'ah ini, Nabi telah meninggal 1400 yang tahun yang lalu memerintahkan di hadis yang mutafakun alaih dari Abdullah bin Zaid. Setelah Abdullah bin Zaid melihat mimpi tentang adan ini, dia katakan alimu Bilal, alim Bilal. Aulakin li Bilal wa huwa yu'adzin fa innahu amdo. Maksudnya berikan lafaz kepada Bilal adan kamu itu. Maka Bilal yang adan karena dia amdo. Maknanya lebih keras suaranya daripada kamu. Disampaikan hanya lafaz itu. Tidak disebutkan oleh Nabi. Sebutkan salawat, tasbih, takbir. Baru lafaz adan ini. Tidak. Maka istihsan di dalam agama perkara yang buruk. Dari berbagai segi. Yasinan. Oh, kalian ahlu sunnah ini nggak pernah yasinan. Kita nih yasinan ngumpul ibu-ibu, bapak-bapak. Masak bersama, bla bla bla kita tanyakan mana dalilnya, apakah ada dalilnya? Ya tidak ada, tapi kan baik baca surat Yasin. Misalnya seperti itu. Semua akhirnya istihsan fiddin. Perayaan maulid Nabi. Happy birthday to the Nabi. Kalau pengen bahasa yang hakikohnya. Karena kalimat happy birthday membuat kaum muslimin wah tasabuh bil kufar ada. Happy birthday kepada Nabi. Maulid Nabi bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya happy birthday. Setelah mengetahui oh maulid Nabi itu happy birthday Nabi, baru merasa menjauh. Maka dari mana? Dari Syiah, dari Bani Fatimah yang hidup sekitar 600 Hijriah. Sebelum itu tidak ada dari salaf sebelum 600 Hijriah melaksanakan happy birthday untuk Nabi dengan istilah maulid Nabi. Mereka mengatakan, tapi kan ini baik. Ah, itulah. Semua perkara jika dikembalikan, tapi kan ini baik. Kembali kepada kaidah hadis Abidar tadi dan hadis Al-Mutalib Ibnu Hantab bahwa segala perkara yang menyebabkan kebaikan dan menyebabkan masuk kepada surga telah aku sebutkan. Telah aku sampaikan. Kita katakan, antum mengatakan ini baik dari agama dan Nabi tidak menyampaikan, tidak sampai kepada kita tentang perintah maulid, tidak sampai kepada kita tentang perintah melafatkan niat. Lalu, dari mana? Ya menurut pendapat saya, ah, berarti kamu telah mengira Nabi Muhammad berkhianat. Kenapa? Karena Nabi telah mengatakan apa yang baik telah aku sampaikan. Kita sekarang tidak mendapati dalil tentang wajibnya maulid Nabi atau sunnahnya maulid Nabi. Dan kamu melaksanakannya katanya baik. Dan tentang talafud bin niat. Nawaitu somagodin. Tidak ada lafad ini. Dari mana? Berarti kamu telah menganggap Nabi Muhammad berkhianat. Karena kamu mendapatkan perkara yang baik yang bukan datang dari Nabi. Berarti Nabi menyembunyikan ini. Dan kamu mengetahuinya. Dari mana kamu mengetahui itu? Alhasil seperti itu. Maka hadis ini hadis yang mursal bisa naik kepada derajat yang hasan dari hadis Abidat. Dan begitu pun beristidlal dengan hadis Aisyah. Yang masyhur mutafakun alaih man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu Barang siapa yang melaksanakan perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama yang tidak disunahkan oleh Nabi dianggap baik, dianggap sunnah maka tertolak tertolak pahalanya. Tidak dianggap pahalanya oleh Allah dan Rasulnya. Dan begitu pun di riwayat Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dia akan tertolak. Maka inilah pendalilan dari segi asyari tentang permasalahan salafud bin niyah bahwa dia adalah dari kebidahan. Dan siapa dari para ulama yang menyebutkan perkara ini adalah bid'ah, maka banyak dari para ulama. Kita katakan pertama permasalahan salafut biniyah itu dari mana? Sebagian mereka mengatakan karena mereka melaksanakan salafut biniyah dari sholat. Seperti usalli sholat tazuhri fardu syahri Ramadan. Nah, usolli salat zuhri arba rakaat munfaridan ataupun imaman ada andillahi taala dan sebagainya. Maka ini untuk salat. Kalau untuk salat ini mana dalilnya? Dalilnya salah kaprah dan gagal paham mereka dari kitab Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan di kitab Imam Asy-Syafi'i kata mereka di kitab Al-Um atau yang lainnya disebutkan awal ubtudi'a bi raf'i bahwa awal sholat itu iftitah dibuka dengan mengangkat suara. Maka apa yang diinginkan mengangkat suara adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Karena mereka belajar mungkin ngantuk dan sebagainya, oh mengangkat suara di pertama dalam sholat. Kan yang pertama niat. Akhirnya dipahami mengangkat suara adalah niat. Sehingga sebagian kelompok Asyafiyah yang gagal paham ini, yang diinginkan oleh Imam Asyafi'i adalah mengangkat suara dari awal sholat. Awal sholat apa niat? Salah paham. Padahal awal sholat, iftitah, as-sholat adalah takbir. Seperti di hadis Inna sholata ubtudi'a au uftutiha bitakbir, ayat takbir atau ikhlam, wantuhiya bisalam bahwa sholat itu adalah amalan yang kunci pembukanya dengan takbir Allahu Akbar sudah masuk kepada sholat dan diterakhirkan ataupun ditutup dengan salam. Maka mereka salah paham dipikirnya awal pertama kan niat. Dipikirnya niat awal pertama. Berarti diangkat suaranya, berarti niatnya diangkat suaranya. Jadi pakai mikrofon Allahumma sholli uh, ah, usalli salat al-duhri, usalli salat al-maghrib dan sebagainya. Ini dalam permasalahan sholat mereka gagal paham dari pemahaman Imam Syafi'i. Kita katakan ada sedikit dalil meskipun salah kaprah dan taklid dan sebagainya. Yang kedua, kalau siam dari mana? Kok dimasukkan ke siam juga? Kan Imam Al-Syafi'i tidak menyatakan dalam permasalahan bab siam, dalam permasalahan bab sholat saja. Apakah di bab siam juga Imam Syafi'i mengatakan melafatkan niat? Tidak. Lalu ini dari gagal faham atau dari salah kaprah tidak. Tapi dari gagal adanya dalil. Sehingga bid'ah. Tidak ada dalil sama sekali. Paling-paling mereka mengkiaskan. Kalau tadi ibadah salat usalli salat taduhri dijaharkan, ya sudah ibadah puasa pun nawaitu sauma godin, fardusari Ramadan dan sebagainya. Alhasil ini bantahan kita kepada mereka. Maka permasalahan seperti ini telah dibid'ahkan oleh para ulama seperti disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam tasih doa at-talafud biniyah as-sahur bid'ah melafatkan niat di saat sedang sahur untuk orang yang berpuasa adalah dari kebid'ahan dan berkata Syekh kami Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi Al-Abdili sahibu kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid bidak Ramadan dari kebidahan Ramadan pertama bin Niyati siam melafatkan niat puasa saya nukil dari kitab beliau yang kebetulan kita mendapatkannya dibagi Mudzakarah fi Ahkam Siam halaman 47 dan begitu pun Syekh kami Al-Alamah Al-Muhaddis Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ijabatus Sa'il ala Ahamil Masail halaman 175 Aniyah mahaluhal qalb Warabul Izzah yaqul fi kitabihil karim Kul atau alimun Allah bidinikum Watalafud talafud biniyah yuk tabar bid'ah. Maka melafatkan niat termasuk dari kebid'ahan. Dan begitu pun berkata Syekh al di kitabnya Al-Manadir fi Bayani kathir min Akhta'i Syai'ah Asya'iah. Atalafud termasuk dari kebid'ahan. Maka inilah dari ucapan para ulama tentang permasalahan talafud biniyah dia adalah dari kebidahan. Masalah yang kedua, al-imsak qoblal fajr, ihtiyatian. Sebelum masuk kepada fajar maka lebih baik kata mereka untuk meninggalkan sahur seperempat jam, 20 menit dinamakan al-imsak ihtiyatian. Maka ini pun dari perkara yang bid'ah. Tidak ada dari zaman dulu Nabi Muhammad SAW meninggalkan sahur sebelum seperempat jam ataupun 20 menit. Maka mereka melaksanakan yang demikian dikarenakan istihsan fiddin. Ini kan lebih baik. Maka mereka menamakan dengan imsak ihtiyati. Imsak untuk menjaga agar kita ini tidak masuk kepada waktu yang berlebihan, masuk kepada waktu adan. Maka 15 menit mereka sudah siap-siap ke masjid. Dan mereka duduk di masjid sebelum adzan sekitar 10 menit. Maka kita katakan perbuatan ini selain bid'ah, maka perbuatan ini menyelisihi dari sunnah-sunnah yang ada. Apa itu sunnah yang ada? Sunnah tentang permasalahan takhir as-sahur. Telah diriwayatkan di hadis yang mana hadis-hadis ini telah kita lewati di sifat siam bab sahur dari Anas bin Malik dan juga dari Zaid ibnu Sabit. Yang kedua lafadznya hampir sama. Kita baca yang mutafakun alaih saja, yang lebih pendek dari Zaid ibnu Sabit. Tasahar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila shalah. Qultu kam kana qadru ma bainahuma qala 50 ayat. Di saat Zaid bin Thabit sahur bersama Nabi. Maka kemudian di saat sahur itu berdirilah Nabi untuk sholat. Maknanya adan selesai. Maka ditanyakan kapan kamu tadi waktu sahur bersama Nabi sampai waktu adan kam mikdaruh berapa waktunya. Maka mereka mengatakan ataupun Zaid bin Thabit mengatakan khomsina ayat. Membaca 50 ayat. Maka yang diinginkan 50 ayat yang tidak begitu panjang dan tidak begitu pendek. Allah alam sekitar 20 menit, 30 menit, dan sebagainya. Maka dari sunnah kita mengakhirkan dari waktu sehingga ini yang diinginkan di dalam hadis yang mutafakun alaih dari berbagai sahabat. Dari Anas dan yang lainnya tasaharu fa'inafi sahuri barokah. Berkata Nabi kita, Shallallahu Alaihi Wasallam bersahurlah karena pada sahur itu ada barokah. Semakin diakhirkan barokahnya semakin didapatkan. Kenapa? Karena tujuan dari barokah di sini menguatkan badan. Sehingga banyak di dalam hadis, diantaranya hadis Anas ibnu Malik dan Zaid ibnu Sabit diketahui kapan waktu sahurnya Nabi bagaikan orang membaca 50 ayat di jarak antara sahur Nabi kepada berbuka. Sehingga Nabi tidak sahur malah misalnya jam 4 kalau sekarang buka e, azan yang kedua itu jam 5 tidaklah jam 4 tetapi jam 4.30 bahkan 4.40 sekitar 20 menit menjelang azan. Ini sahur Nabi untuk mencapai barokah agar makanan itu lebih tersimpan di badan. Bukannya justru pada saat itu meninggalkan meja makan. Maka Bid'ah ini jelas menyelisihi sunnah. Dan juga dari bid'ah ini menyelisihi sunnah, telah datang hadis rukhsah. Bagi mereka yang tidak sempat minum, terlambat, atau tidak terlambat memang mengakhirkan 15 menit, dia berbuka atau 20 menit, masakan tersedia langsung makan, kemudian dia lupa minum ataupun tersedak belum minum, dia memegang air kemudian didengar azan. Maka di hadis yang datang dari berbagai sahabat, dari Abi Hurairah, juga datang dari Abi Umamah Al-Bahili, dan Mursal dari Hasan Al-Basri dan yang lainnya, telah kita bahas di sifat siam di pelajaran yang lalu, yang mana hadis-hadis ini sahih li disahihkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani dan Syekh Kami Mukbil juga, disebutkan Ida sami'a ahadukum munida wal inafiyah di ahadikum falayadahu. yada'hu hatta yaqdi hajatahu minhu. Jika kalian mendengar adan, adan masuk fajar dan ada ruksoh di tangan kalian masih ada makanan, minuman, afwan, masih ada cawan minuman, maka jangan dibuang. Oh, adan dibuang. Atau yang di mulut, hmm, adan dilepehkan dibuang tidak. Tetapi dimakan. Dan bahkan yang di tangan, kalau dia memang butuh, belum minum dan sebagainya, diminum. Dari cangkir ataupun dari mangkok jika dia sop dan sebagainya, maka diminum. Dan ini adalah rukshoh dari Nabi. Dan hadis ini sahih li Maka hadis ini mau dibawa kemana? Jika semua orang meninggalkan 15 menit atau 20 menit dengan dalil imsak, imsak, kemudian meninggalkan meja makan, tidak akan pernah diamalkan hadis rukhsah ini. Dan tidak akan diamalkan hadis Anas dan Zaid bahwa Nabi sahur ala qadri khamsina ayat. Seakan-akan orang membaca 50 ayat. Maka dari sini kita mengetahui bahwa permasalahan imsak ihtiyatian itu adalah perkara yang bid'ah dan sebabnya dikarenakan istihsan fitin. Ingin menjadikan agama ini baik. Dan yang jadi permasalahan barakallahu fikum. Permasalahan imsak ini bid'ah yang sudah menyebar di mana-mana. Bukan hanya di negeri Indonesia. Di Arab pun namun Alhamdulillah mereka yang melaksanakan di Arab ini kebanyakan yang kami dapat di Yaman orang-orang Syiah. Adapun di Indonesia macam-macam takbirnya. Dengan suara sirine. Kemudian di masjid diadakan suara sirine. Atau yang paling parahnya lagi dengan suara manusia. Dan tidak mengetahui makhraj dan parau. Imsak, imsak, dan sebagainya. Itu kalimat imsak kalau didengar orang Arab kita semua ketawa. Apa mana imsak? Const constipation. Bebel. Susah buang air. Itu namanya imsak. Lawannya ishal. Mencret. Afwan. Maka imsak ah, mengadu dia perutku. <laughs> sedang sedang constipation. Susah buang air dan sebagainya. Alhasil yang ada di Arab juga seperti ini. Namun yang kami dapati lebih parah yang disampaikan oleh Syekh kami Abdurrahman Al-Adni rahimahullah yang lebih parah kami dapati di Aden ini kata Syekh ataupun di Hadramaut. Mereka sengaja azan sebelum waktunya dengan dalil imsak. Ini lebih bahaya. Kalau tadi dengan sirine ada dentuman meriam. Kalau alam antum dengar apa waktu kecil? Sirine semua sirine. Ada yang dentuman meriam, kalau di desa-desa dibikin lodong dan sebagainya, bahasa Sundanya. Zaman dulu, alhasil seperti itu ibarat. Namun ini lebih parah lagi, kata Syekh Rahman, adan, ibadah adan. Sehingga kita menjawab adan, padahal belum waktu, masuk waktunya. Dan ini mukhalafah dengan Al-Quran. Apa ayat yang berhubungan dengan ini? Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Bahwa dijadikan salat itu waktu-waktunya mewakitu salat bagi kaum muslimin kitaban mauquta. Ada waktu-waktu tertentu. Fajar ya misalnya sudah sepakat jam 5.10. Tiba-tiba jam 5 kurang 10 ah, jam 5.50 ada. Semua orang heran, kok masjid ini adan sendirian setelah dicek kepada muadzin, kenapa antum azan sendirian? Yang lain masih 10 menit, seperempat jam." Imsak, imsak ikhtiatian. Baru ketahuan oleh warga bahwa dia muadzin itu ingin bid'ah ini dijalankan. Maka akhirnya masjid itu dihajar, dijauhi, adannya tidak digubris. Karena ingin melaksanakan imsak ikhtiatian tapi dijadikan adan, bukan sirine dan bukan tanda-tanda yang lain. Alhasil itu yang ada di negeri kita sekarang. Dan ini alamat apa? Ini alamat bahwa kaidah takul. Kaidah dalam permasalahan bid'ah. Jika bid'ah dihidupkan, maka akan di sana sunnah termatikan. Dan ini benar. Dan ini telah datang dari ucapan salaf kita. Diriwetkan oleh Hasan ibnu Atiyah rahimahullah seorang tabi'i mabtada'a qaumun bid'ah fi dinihim illa nuzi'a min sunatihim misliha mabtada'a qaumun bid'ah tidaklah suatu kaum dalam suatu daerah melaksanakan kebid'ahan di dalam agama mereka kecuali diikop oleh Allah apa illa nuzi'a min sunatihim Mithluha. Kecuali akan diangkat. Sunnah dimatikan sesuai dari bid'ah itu yang dihidupkan. Maka di saat bid'ah ini dihidupkan. Antum lihat tadi. Sunnah apa yang dimatikan? Sunnah takhir sahur. Karena didahulukan sahur untuk beranjak dari meja makan seperempat 20 menit sebelum waktu adan ayo gosok gigi, pergi ke masjid, tadarus di masjid, bla bla bla, maka semua orang meninggalkan waktu sunnah takhir as-sahur. Hadis Anas wa Abdullah bin Zaid, eh, Zaid ibn Harith bahwa sahur itu qadri khamsina, khamsina ayat. Dan juga mukhalafah dengan hadis rukhsah idza sami'a ahadukum nida wal ina fi ad fi ahadi fi yadi ahadikum fala yada'ha kaliap dihajatah, Maka hadis ini dan asar ini dan sunnah ini diangkat oleh Allah. Sehingga orang yang awam melihat para salafin yang belajar dengan kita atau belajar dengan ulama yang sampai hadis ini mendengar adan Allahu Akbar Allahu Akbar di tangannya ada mangkuk ataupun gelas cuek dia minum wah dosa besar oh batal puasa kenapa kita sudah 15 menit yang lalu meninggalkan meja makan. Kamu sekarang adan masih minum. Kita katakan saya butuh dan saya mendengar adan pas minum. Ah udah kamu melaksanakan bid'ah. Batal puasanya fatwa semua diturunkan. Batal puasa melaksanakan bid'ah. Adan. Kita udah 15 menit meninggalkan meja makan dan sudah di soft awal. Kamu masih sibuk makan. Lihat. Betapa sunnah ini hilang. Kenapa? Karena tadi kaidah. Mabtada qaumun bid'ah fidi ila nuzi amin sunatihim mithluha. Maka tidaklah kebid'ahan jika hidup dan merebak maka akan sunnah dimatikan, diangkat oleh Allah sehingga orang jahil kepada sunnah itu. Apa contoh yang paling juga kena seperti yang kita laksanakan di masjid ini, sunnah menggunakan sandal. Maka coba bayangkan antum orang awam. Coba antum sholat di masjid awam sana. Pakai sendal. Apa tidak dipukuli mungkin? Paling sedikit diusir. Paling sedikit semua. Hei sendal. Walat kau. Sendal dari WC masuk ke masjid. Seperti itu gambarannya orang awam. Kenapa sampai berteriak dan bahkan mendorong dan bahkan memukul mungkin masjid mana akal kamu karena sunnah diangkat Padahal ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Saddad Ibnu Aus berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa? Sallu fi ni'alikum khaliful yahud wa nasara riwayat Hadis yang sahih disahihkan Syekh Al-Albani, uh, Syekh Mukbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Masru'iyati Salat Ibni Al. Disyariatkannya salat dengan sandal. Maka hadis ini sahih. Kemana pemahaman orang kepada hadis ini? Salatlah dengan sandal kalian tidak ada. Kenapa? Karena orang sudah memahami bahwa sholat itu tanpa sandal. Sandal di luar-luar sana. Seperti itu. Dan begitu pun yang dekat dengan kita di masjid. Masjid ya? Oh, masjid. Di masjid dari orang-orang awak. Dan di Jawa sedikit. Ditinggalkan sunnah sebelum maghrib. Dan itu di mana-mana. Di saat pertama saya mengisi, di darma saya, di masjid-masjid bahkan yang terdekat, tidak usah disebut namanya dan sebagainya, semua di blok sana blok sana. Setiap kita mau sholat, al muadzin setelah adan langsung ikomati sholat. Maka setelah dinikos, apa yang menjadi pendalilan kamu? Kebanyakan tidak tahu. Paling banter mereka mengatakan waktu maghrib itu sedikit. Dan yang kedua tidak tahu hadis ada sunnah pada saat itu. Kita sampaikan hadis dari Abdullah dan dari Anas dari Anas bin Malik bahwa berkata Nabi tiga kali salu raqatain qoblal maghrib salu raqatain qoblal maghrib salu raqatain qoblal maghrib liman syaa dan di hadis Anas kanu as-sahabah tadiruna ila sawari ba'da salatil maghrib bahwa dulu para sahabat mencari sawari tiang-tiang masjid untuk salat dua rakaat setelah adzan maghrib maka ini sunnah yang dihidupkan di zaman sahabat dimatikan di zaman sekarang akhirnya di masjid-masjid setelah adan ikomati sholat. Dan jika kita sholat, itu pun sampai sekarang di masjid yang sana itu, kita dipertanyakan. Padahal sudah saya sebutkan dalilnya. Tapi mereka mengatakan madhab kita madhab yang menyeleneh dengan dalil semua masjid tidak melaksanakan sunnah dua rakaat sebelum maghrib. Kesimpulannya, ada dua jalan. To the path. Yang satu, the wrong path. Yang satu the right path, ataupun jalan yang benar dan jalan yang salah. Jalan yang sunnah, jalan yang bid'ah. Orang yang berada di jalan yang bid'ah tadi melaksanakan, meninggalkan maghrib, mengatakan kepada orang yang sendirian di jalan ini, eh kamu salah dan sebagainya. Tapi mereka dalam keadaan kesesatan merasa senang. Kenapa? Merasa tentram dan tidak salah. Kenapa sob? Karena mereka mempunyai jamaah yang sama-sama salah. Paham? Sehingga yang menjadi point is dalam permasalahan melaksanakan ibadah itiba Meskipun kamu sendiri di masjid kamu melaksanakan sholat dengan sandal ataupun dua rakaat sebelum maghrib sedikit dan kamu dicemooh dan dicela itu tidak apa-apa kamu pada right path jalan yang hak meskipun sedikit tapi kamu yakin itu dalil. Adapun di sana di jalan yang bid'ah di wrong path tadi banyak jumhur. Tapi mereka hatinya tenang, tentram. Kenapa? Karena mereka mempunyai teman dalam kesalahan. Lihat bedanya. Kita tenang karena dalil. Walau kolil, meskipun kita seorang, dua orang. Tapi ada dalil. Hadis Abdullah dan hadis Anas tadi. Soli rokaten qoblal maghrib. Ini dalil. Tenang kita. Meskipun sedikit tenang. Al-Ibrah bukan quantity, tetapi quality. Mengikuti sunnah. Mereka senang di jalan kebidahan, kok bisa senang ya mereka? Karena mereka melihat kuantiti. Kita banyak. Karena itulah banyak kesesatan masuk kepada kebidahan karena menilai kebenaran dari kualita, eh, dari kuantitas. Adapun kita ahli sunnah melihat kebenaran dari kualitas, ini datang dari Al-Quran dan sunnah kita ikuti itiba, maka kita tahrij asar ini, asar dari Hasan Ibnu Atiyah yang agung ini, mabtada'a qaumun bid'ah fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mitluha. Asar ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi di sunannya dan juga Al-Lalikai di Syarah Iqtiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang mana sanadnya bertumpu kepada Abdul Mughirah hadatsana Al-Auza'i anil Hasan dan di Al-Lalikai dari Umar Ibn Abdul Wahid anil Auza'i an Hasan dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Battah dari Abi Ishaq, dari Al-Auza'i, dari Hasan Ibnu Atiyah. Maka sanad ini semua rijalnya tikot. Abdul Mughirah dia adalah Abdul Qudus Ibnu Hajjaj dan Amr Ibnu Abdul Wahid dia adalah Ibnu Qais As-Sulami dan Abu Ishaq dia As-Sabi'i semua tikot. Maka hadis ini sahih kepada Al-Auza'i dari Hasan Ibnu Atiyah, maka asar ini asar yang sahih maka dengan ini kita katakan permasalahan imsak ihtiyati itu adalah permasalahan yang bid'ah. Dan telah dibid'ahan perkara-perkara ini oleh para ulama. Syekh kami Mukbil dan juga Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menyebutkan. Minal bid'ah al-munkarah data fi hada zaman. Min iqa al-adan atani qoblal al-fajr binahwi suluth fi Ramadan wa itfa'ul masabih alati ju'ilat alamah li tahrimil akal wa alaman yurid asyam. Zaman mimman ahdathahu anahu lil ihtiyat fil ibadah. Maka disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathil Bari bahwa dari kebid'ahan di zaman sekarang malah mendahulukan adan beberapa 20 menit dan sebagainya sebagai ikhtiar. Dan begitu pun disebutkan oleh Syekh Al-Albani di Tamamul Minnah bahwa perkara ini pun dari perkara-perkara yang diada-adakan dan juga disebutkan oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi di dalam kitabnya Islahul Masajid disebutkan wa kullu hada minal bidah. Ini adalah dari perkara-perkara yang bid'ah maka para ulama pun banyak yang menaskan bahwa imsak ikhtiatian itu bid'ah. Sehingga ini bukan ucapan saya pribadi. Maka dengan ini kita tutup kajian kita di malam ini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. al